الحفيد عبد الله بن عبد الحجاج رحمه الله تعالى Kita masih berada di dalam penjelasan dan keterangan Salat, salat sunnah Termasuk Salat, salat sunnah Ialah salatul duha salat duha wa minas sunnati dan dari kesunnatan al muhafazatu ala salat duha mana tepi atau menjaga atas salat duha di setiap muslim dan muslimah supaya berusaha dapat menjaga adanya sholat duha jangan sampai meninggalkannya karena pahalanya besar sekali sholat duha sholat sunnah yang dikerjakan di antara naiknya matahari sampai akan masuknya waktu zuhur. Karena waktu itu dinamakan waktu duha. Jadi min tulu'i syamsi ila zawali syamsi. Dari mulai naiknya matahari kalau kita lihat sekarang jam istiwa jam 6 atau kurang sedikit, kadang-kadang lebih sedikit sampai jam 12 istiwa. Masuknya eh, nah, masuknya waktu zuhur. Lagi waktu tersebut tadi kosong dari sholat fardu. Karena sholat fardu waktunya bersambung mulai zuhur sampai asar, maghrib, isya, subuh. Ini bersambung masuk waktu zuhur sampai habis waktu zuhur sambung waktu asar masuk waktu asar sampai habis waktu asar sambung waktu maghrib masuk waktu maghrib hingga habis waktu maghrib masuk waktu isya masuk waktu isya sampai habis waktu isya masuk atau sambung waktu subuh masuk waktu subuh sampai habis subuh kalau sudah habis subuh tidak ada sholat antara subuh dengan bohor ini kosong nah di sini ada sholat sholat sunnah termasuk sholat duha. Maka sholat duha ini termasuk sholat sunnah yang hendaknya sangat diperhatikan karena pahalanya besar. Lagi waktu itu, waktu orang sibuk-sibuknya mencari ma'i isyak Sebab memang waktu itu Allah memberikan pada manusia waja'anan nahara ma'asya. Pada waktu rata-rata orang-orang sibuk dalam mencari ma'isya, mencari penghidupan, mencari rezeki. Nah, di sini ada orang mengambil kesempatan sebentar untuk melakukan sholat duha. Nah, ini besar fadilahnya. Besar pahalanya. Maka termasuk minas sunnah. Dari perbuatan sunnah dari kesunatan ajaran Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam al-muhafazatu ala salatil duha jaga-jaga atau melihara adanya solat duha kalau kita sudah tahu waktunya sebagaimana sebagaimana yang tersebut tadi sekarang jumlahnya berapa sholat duha itu wa aqalluha rakaatani wa aktsaruha samani rakaatin sedikitnya dua rakaat paling banyak delapan rakaat ada riwayat dua belas rakaat tapi yang terkuat adalah delapan rakaat jadi jelas Sholat duha itu sedikitnya dua rakaat, banyaknya delapan rakaat. Ada riwayat dua belas rakaat, tetapi dalam riwayat-riwayat ini yang terkuat adalah delapan rakaat. Nabi menjalankan dua belas rakaat itu biasanya kalau malam terhalang tidak dapat menjalankan sholat malam maka pada waktu duha Nabi melakukan 12 rakaat biasa kadang-kadang sakit atau ada hal yang menyibukkan hingga tidak sempat sholat malam maka untuk menutup kekurangan itu Nabi melakukan sholat di waktu duha 12 Adapun sholat duha itu sendiri yang sering dilakukan oleh Nabi 8 Maka banyaknya sholat duha 8 rakaat. Nah, ini yang kuat. Walaupun ada riwayat 12 tapi yang 8 lebih kuat. Kalau andai kata kita dapat menjalankan 8 rakaat tentu baik sekali. Kalau tidak dapat ya 6 rakaat kalau tidak dapat ya empat rokaat. Kalau tidak dapat ya dua iya, rokaat. Kalau tidak dapat ya didapat. ya, <laughs> ya, ya diusahakan. Bagaimana? <laughs> ya. Nah, ini supaya diusahakan. Gitu Kadang-kadang orang mengajukan keberatan. Nah, saya orang kerja dinas berangkat jam 7 Nah sekarang harus tahu masuknya waktu duha kapan? samsi. Tulu Tulu'il samsi. naiknya matahari. Nah, tadi saya katakan kalau kita melihat jam istiwa, jam 6, ya kurang sedikit kadang-kadang lebih sedikit kadang-kadang waktu berubah loh. Hmm. Nah, itu anggap jam 6 istiwa jam 6 istiwa berarti masih jam 5.30 WIB hmm. padahal berangkatnya kerja jam tujuh wah ini masih banyak kesang kesempatan paling-paling tidak sampai lima menit <coughs> menjadi soal dua rakaat atau empat rakaat sudah berapa atau dilakukan di tempat pekerjaannya apakah di tokonya apa di kantornya apa di sawah apa di ladang atau di kebunnya atau di mana saja tentu dapat kalau merasa kesukaran ya Pokoknya kita-kita ini harus berpegangan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau mau di mana saya dapat. Jadi salat duha wa aqalluha ruk'atani wa aktsaruha thaman raka'atin wa qila istnata ashraf Wa fadluha kabir. Wa fadl yang besar sekali niatnya bagaimana? Yang cukup usolli sunnat duha ini lillahi ta'ala. Cukup usolli sunnat duha ini ta'ala. Nah, sholat-sholat sunnah itu Andai kata orang akan meringkas, ya fatihahnya yang wajib. Lalu suratnya cukup kuliah ulu. Ini untuk meringkas. Kalau mau pakai yang panjang ya baik sekali. Supaya disesuaikan dengan waktunya. Ya rokat pertama membaca wasyamsi wa duhaha. Rokat kedua membaca walaili liyasa. Nanti soal lagi baca wa duha alam nasrah. Nah, diambil begitu Ini baik sekali. Kalau tidak bisa, ya kuliah kulhu. Tidak apa kuliah kulhu ya kul a'udzu lebih nas. Ya. Umar tidak apa, ya sudahlah pakai saja yang wajib. Pokok melakukan sholat dapat mungkin diutamakan diikhtiarkan karena apa? wa kabir fadilahnya besar pahalanya besar maka ada sebagian ulama mengatakan itu hadis apa soal itu hadis betul riwayatnya dan sebagainya pokok dikatakan waluya la faqra ma'ad duha tidak ada kemelaratan datang beserta sholat duha. Artinya kalau orang itu ahli sholat duha, insya Allah selamat dari kemelaratan. <clears throat> nah kemelaratan macam-macam. Ada kemelaratan jiwa yang baik, kemelaratan ilmu, kemelaratan kebaikan, kemelaratan harta benda, kemelaratan rezeki dan sebagainya. Pokok fakir itu bukan hanya fakir duit saja, bukan fakir uang saja. Segala yang menyebabkan orang itu merosot apakah dalam ilmiahnya, apa dalam amalnya, apa dalam kejiwaannya, apa dalam rumah tangganya, apa dalam pekerjaannya, dalam harta bendanya, dan segala-galanya, itu masuk pak, fakir. Walaupun terkena kita selalu, kalau fakir, fakir, melarat, itu masih tidak, tidak punya uang. Atau repot rezeki kan begitu umum mengetahui. Tapi sebetulnya fakir itu segala-galanya rumah tangga kisut, tidak sorokan, tidak aman, itu masuk fakr itu. Nah, sekarang ada la fakra ma'al duha. La fakra ma'al duha. Tidak ada kemelaratan peserta duha, peserta duha. Artinya kalau orang ahli sholat duha lain. Maka kalau kita lihat ulama-ulama mencatat dalam kitab-kitab amalia dan kitab fikih kalau orang sudah sholat duha, di antara doanya itu minta rezeki. Jadi minta rez, rezeki. Karena apa? Sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan keadaannya. Nah, di sini yang masalahnya. Jadi supaya orang menjaga adanya sholat duha. Walaupun hanya dua Untung kalau dapat empat, enam sampai sempurna. Umpama tidak dapat tiap hari, dalam seminggu jangan kosong. Jadi dalam seminggu itu jangan sampai kau kosong umpama setiap hari waktu repot atau bagaimana bagaimana bagaimana. Dalam seminggu jangan kosong dari salat duha. Jangan kadang-kadang enam bulan tidak pernah duha. Nah, ini bagaimana enam bulan tidak pernah duha? yang jawab pasti ada bukan bulan ini selamanya tidak pernah bagaimana nah sekarang orang dimulai kan dapat ilmu dimulai karena ilmu itu spontan ya spontan nah inilah kita waktu ini ini sudah waktu duha kami buyaran waktu duha pulang atau kemana ke tokonya ke pekerjaannya dapat duha